Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa wa man ittaba'a huda sallama tasliman katsira ba'd. Masih kita pada pembahasan tentang adawat yang dia menjazmkan fi'il mudhari setelahnya dengan bantuan an mudmarah wujuban. Telah disebutkan bahwasanya adawat ini yang menasubkan fi'il mudhari dengan bantuan an mudmarah wujuban ada lima. Sudah kita ambil beberapa ataupun satu di antaranya itu lamukai. Ya, sudah kita lewatkan rinciannya. Kemudian juga al-wawu wa thumma yang mengatofkan kepada isim murni sebelumnya itu master yang mengatofkan fil mudhari setelahnya kepada isim yang murni dari penakdiran fi'il itu kepada master itu sudah ya Bukan itu ya? Gak keliru ya? Yaitu eh, yang mudmarah jawazan ya? Ya, tadi yang kita sebutkan ada lima eh, adalah apa yang dia menasubkan fil mubore dengan bantuan an mudmarah jawazan yaitu lamukai, mukai kemudian wawu fa dan aw yang mengatofkan kepada isim yang murni. Kemudian yang kedua adalah adawat yang dia menasubkan fil mubore setelahnya dengan bantuan apa? an mudmarah wujuban dan itu ada berapa? enam Yang pertama sudah kita ambil itu kai al-jarrah, kai yang mengajarkan. Yang kedua juga sudah yaitu lamul juhud. Juga yang ketiga sudah hatta dengan syarat-syaratnya yaitu agar fiilnya atau fislahnya adalah fiil yang mustakbal untuk masa yang akan datang. Juga sudah kita ambil diantaranya au dengan makna ila ataupun au dengan makna illa dan sudah kita sebutkan bobitnya batasan-batasan au dengan makna illa dan au dengan makna illa. Sekarang kita masuk kepada yang berikutnya itu fa asalabiyah ya. Itu kan? Wa fa wa wawul ma'iyah. Di antara penasob yang dia menasobkan dengan bantuan al mudmara wujuban ba'daha adalah fa asalabiyah dan wawul ma'iyah dengan syarat yaitu ini binafyin mahdin agar keduanya fa sababiyah dan waw ma'iyah didahului oleh penafian yang murni au talabin bil fi'li ataupun talab tuntutan dengan fi'il dengan fi'il amr contoh la yuqda alaihim fayamutu mereka tidak dibinasakan hingga mati wa ya'lamu sabirin contohnya yang lain la tadghaw fihi fayhilla alaikum ghadabi Janganlah kalian melampaui batas padanya sehingga kemurkaanku menimpa kalian. Ya, contoh yang lain la ta'kul as-samaka wa al laban. La ta'kul as-samaka wa al laban. Saya kita lihat penjelasannya. Yang pertama disebutkan tadi fa'us sababiyah. Fa sababiyah adalah fa yang dituju dengannya bahwasanya apa yang sebelum fa merupakan sebab dari adanya apa yang setelah fa itu fa sababiyah fa yang dimaukan dengannya bahwa apa yang sebelumnya itu merupakan sebab dari dihasilkannya yang setelahnya dan fa sababiyah menurut pendapat yang rojih yaitu pendapat jumhur termasuk huruf atof sebagian mengatakan bukan huruf apa seperti ar-radi. Saya ulangi fa sababiyah adalah fa yang sebelumnya merupakan sebab bagi dihasilkannya apa yang setelahnya. Kemudian yang berikutnya wawul ma'iyah. Wawul ma'iyah. Wawul ma'iyah adalah wawu yang memberikan makna ma'a kebersamaan. Wawu yang memberikan makna kebersamaan ataupun memberikan makna ma'a. Dan batasannya adalah apa yang sebelum wawu dan yang setelahnya itu terjadi di waktu yang sama. Ya, apa yang sebelum wawu dan yang setelah wawu itu terjadi di waktu yang sama. Dan jumhur juga mengatakan bahwasanya wawu ma'iyah termasuk huruf ataf. Di sini disebutkan fa'us sababiyah wa wawul ma'iyah apa faedahnya fungsinya dengan ditambahkan keterangan fa sababiyah ataupun keterangan wawul ma'iyah yaitu tujuannya li ikhrajil atifataini untuk mengeluarkan wawu dan fa atifah yang mana wawu atifah murni tidak ada makna ma'iyah fa tidak ada makna apa sababiyah. Jadi ditambahkannya fa sababiyah dan wau ma'iyah untuk mengeluarkan fa yang semata untuk mengatofkan, wau yang semata untuk mengatofkan. Kalau wau yang semata untuk mengatofkan itu dia mengatofkannya kepada fi'il yang sebelumnya yang sorih Contohnya fa wala yu'zanu lahum faya'tadirun. Di sini ya'tadirun wala yu'zanu lahum faya'tadirun. Di sini fa-nya fa, fa dan tidak ada makna sababiyah. Kenapa? Karena dia fa di sini mengatofkan yang setelahnya yaitu ya'tadirun kepada isim yang sorih yaitu yu'zanu. Yu'zanu dan yu'zanu dengan ya'tadzirun sama-sama rofa. Ya, sama-sama rofa. Sedangkan kita bahas di sini yang menasobkan kan. Wala yu'zanu lahum fayatadzirun. Di sini ya'tadzirun bawah diapofkan kepada yu'zanu yang marfu' ikut marfu'. Dan tidak ada di sini makna sababiyah. Dan keduanya yu'zanu dengan ya'tadzirun itu bersekutu dalam penafian la, sama-sama dinafikannya. Layu zanulahu mereka ahlun nar tidak dikasih izin. Juga layak tadirun Ya. Tidak meminta izin karena nggak dikasih izin gitu. Sama-sama marfu, sama-sama dinafikan dengan la. walayu la yu'dzanu lahum fa'tadzirun. Ini contoh fa yang semata untuk mengapofkan Jadi lafaz ya'tadzirun diapofkan kepada yu'dzanu yang marfu sehingga sama-sama marfu. Enggak mansub kalau mansub dibuang nunnya kan. Fa'tadiru, tapi di sini marfu'. Adapun yang sedang kita bahas fasababiyah itu menasobkan yang setelahnya dengan bantuan an. Adapun fa yang mengatofkan yang dia tidak mengandungi makna sabab maka itu tidak menasobkan. Demikian pula wawu. Ya. Seperti la yakul Muhammadun wala yashrabu. Muhammad tidak makan layak Muhammadun wa yashrabu. Muhammad tidak makan dan tidak minum. Sama-sama dirofakkan. Kita semata mengatofkan. Tidak ada makna sabab. Ataupun tidak ada makna ma'iyah pada wawu. Disebutkan di sini fa sababiyah dan wawu ma'iyah. Dengan syarat agar keduanya didahului oleh penafian yang murni. Apa itu makna penafian yang murni? Yang dimaksud dengan penafian penafian yang murni adalah penafian yang murni dari makna penetapan. Ya, nanti dengan contoh akan lebih jelas. Akan ada contohnya nanti yang disebutkan di sini. Penafian murni. Ya. Adapun kalau penafian yang dia tidak murni ataupun ya, kalau penafian yang dia tidak murni tapi penafian yang sudah terbatalkan dengan ilah sehingga menjadi isbat, maka dia tidak lagi menasobkan. Jadi saya ulangi bahwasanya ini maksud dengan penafian yang murni adalah penafian yang murni dari makna isbat. Seperti contoh yang disebutkan nanti. La yuqdu alaihim fayamutu. Mereka tidak dibinasakan hingga mati. Di situ penafian murni. Adapun penafian yang dibatalkan dengan ilah sehingga karena dibatalkan penafiannya sehingga dia mengandungi makna isbat. Seperti contohnya wa ma ta'tina illa fatuhadditsuna wa ma ta'tina illa fatuhadditsuna. Tidaklah engkau datang kepada kami melainkan kami akan mengajak fatuhadditsuna, melainkan engkau akan mengajak bicara kami. Di sini nafi ada ma ta'tina. Di sini nafinya tidak murni, sudah dibatalkan oleh illa. Iya kan? Ma ta'tina illa fatuhadditsuna. Tidaklah engkau datang kepada kami kepada kami kecuali engkau akan mengajak bicara kami. Di sini fatuhadditsuna. Fi'il mudhari yang setelah fa dirofakkan. Kenapa? Karena meskipun sebelumnya didahului oleh nafi ma tapi ini ma sudah terbatalkan oleh illa karena nafyun nafi itu isbat menafikan yang manfi itu isbat tadinya di sini ma nafi dinafikan lagi illa maka jadi isbat maka fi'il mudhari setelah fa'nya marfu'. Wa ma ta'tina illa fatuhadithuna. Juga di antara contoh nafi yang tidak murni adalah penafian yang diikuti oleh penafian berikutnya. Penafian diiringi oleh penafian berikutnya. Kalau tadi yang pertama penafian yang mengandungi mengandungi makna isbat adalah penafian yang dibatalkan oleh ilah. Yang kedua penafian yang diikuti oleh penafian yang lain. Contohnya mata zala ta'tina fatuhadithuna. Mata zalu ta'tina fatuhadithuna. Senantiasa engkau datang kepada kami sehingga engkau mengajak bicara kami. Di sini tazal itu di antara fiil fi, antara fiil yang mana nafi. Mungkin diterjemahkan tidak terputus-putus. Ma nafi, tazal mana nafi. Maka diterjemahkannya jadi isbat terus menerus, ya kan? Nafyun nafi isbat, menafikan yang nafi isbat. Sehingga fi'il mudhari yang datang setelah fa'nya dirofakkan. Matazalu ta'tina sana bukan sana. Mengapa? Ya. Padahal di sini ada nafi ma. Kok di sini sana dengan rofa bukan sana? Jawabannya adalah karena di sini nafinya diikuti oleh nafi berikutnya itu tazal. Tazal adalah di antara fi'il yang maknanya nafi tidak berhenti-henti ataupun tidak terputus-putus. Itu kan nafi kan? Ditambah ma tidak tidak terputus-putus berarti apa? Terus menerus. Terjemahannya kan sendiri terjemahan apa? Terus menerus ya. Terus menerus selalu ma mata ma ta ma tazalu ta'tina fatuhaddithuna. Jadi pahami itu? Hah? Jadi fa sarabiyah dan ma'iyah itu menasobkan dengan syarat agar keduanya didahului oleh nafi yang murni Penafian yang murni adalah penafian yang tidak terbatalkan oleh illa dan juga penafian yang tidak terbatalkan oleh nafi berikutnya. Kalau sudah terbatalkan oleh illa ataupun penafian yang berikutnya, maka dia mengandung iman isbat jadinya. Seolah-olah nggak ada penafiannya akhirnya. Ya. Contoh penafian yang dia tidak murni juga adalah penafian yang dia datang setelah istifham takriri. Istifham takriri, istifham yang didatangkan untuk menetapkan satu perkara kepada orang yang diajak bicara. Contohnya alam ta'tini fa'uhsinu ilaika. Lihat. Alam ta'tini fa'uhsinu ilaika. Alam ta'tini fa'uhsinu ilaika. Bukankah engkau telah datang kepadaku fa'uhsinu ilaika dan aku berbuat baik kepadamu. Di sini fa'uhsinu dirofakkan. Mengapa padahal sebelumnya ada nafi lam ta'tini. Jawabannya adalah karena lamnya sudah dimasuki oleh istifham takriri. Jadi istifham takriri itu maknanya penetapan. Ya. Seperti alam nasrah laga sodrok. Kalau terjemah letterk lah apa? Alam nasrah laga sodrok. Belumkah? Ya. Kami telah melapangkan dadamu. Maknanya takriri. Qad syarahna sodrok. Ataupun qad syarahna laga sodrok kami telah melapangkan untukmu dadamu berarti kalau istifham takriri maknanya apa isbat ya kan alam nasrah laka sodrok maknanya kami sungguh telah melapangkan untukmu dadamu alam uhsin hmm, ilaika bukankah nih bukankah saya telah berbuat baik kepadamu berbuat baik enggak berbuat baik berarti isbat di sini kan dengan adanya hamzah. Tapi kalau tidak ada hamzahnya, lam uhsin ilaika, saya tidak berbuat baik kepada Berbuat baik enggak ini? Enggak. Tapi kalau kasih hamzah, alam uhsin ilaika, bukankah saya telah berbuat baik kepadamu? Berbuat baik enggak? Berbuat baik. Sehingga yang ketiga di antara contoh terbatalkannya nafi adalah ketika didahului oleh apa? Hamzah takriri, hamzah yang bermakna takrir penetapan dan takrir termasuk dari isbat penetapan sehingga nggak boleh ilmu mudhari yang datang selafanya untuk nasab tapi marfu alam dini fausinu ilaika bukan fausina ilaika ya, jadi paham ini ya jadi fa sababiyah dan waw ma'iyah yang didahului keduanya oleh nafi yang murni yang tidak terbatalkan oleh illa ataupun oleh nafi berikutnya ataupun oleh hamzah yang mendahuluinya. Au talabin bil fi'li. Ya. Ataupun fa sababiyah dan waw ma'iyah yang dia didahului oleh talab bil fi'li, tuntutan dengan fi'il. Ya. Yang dimaksud dengan tuntutan dan fi'il adalah dengan sirohnya siho tolab yang asli itu fil amr ya, dengan fil amr sebagaimana yang contohkan di sini la tatghaw fi tatghaw tagha yatgha ya kan untuk jamak berarti la tatghaw di sini tatghaw adalah apa asli bentukan fiil amr jadi ini maksud dengan tolabun bil fi'li adalah tuntutan dengan menggunakan fi'il amr. Ya. Maka kalau tuntutannya bukan dengan fil amr, tapi dengan selain fil amr, maka tidaklah fa dan wawu menasobkan yang setelahnya. Contohnya, tuntutan dengan selain fil amr adalah tuntutan dengan isim fiil, soh misalkan. Soh, fa'uhsinu ilaika. Dengan dhammah. Soh di sini isim, tapi maknanya fil amr, maknanya uskut, ya kan? Soh, fa'uhsinu ilaika Kenapa di sini di domah fausinu bukan fausina? Padahal di sini ada babi ya sebelumnya ada kalimat yang mengandungi amr. Kenapa? Karena so bukan fiil amr. Tapi kalau diganti uskut, jadi gimana? Uskut fausinu atau fausina? Fausina. Kenapa? Karena tadi so bukan fiil. Meskipun dia menunjukkan kepada tolab. Adapun kalau uskut itu fiil. Juga contoh yang lain adalah tuntutan dengan masdar. Jadi untuk kita menuntut dengan satu tuntutan nggak mesti dengan apa? Fil amr, kadang bisa dengan isim fiil, kadang dengan masdar. Contohnya sakian fayurwikallah. Sakian fayurwikallah. Berilah minum. Semoga fayurwikallah. Ya. Sehingga Allah akan memberimu minum. Ya. Fayurwika arwa yurwi. Dia marfu dengan dhamma muqaddarah. Alal ya mana min duhuriha apa? Yurwi a at, apa? Al ya. Asiqol. Ya di sini fayurwika, bukan fayurwiyaka. Iya, fayurwiyaka kalau nasuk kan muncul, iya. Iya kan kalau film beri akhirnya iya kan muncul tapi nggak muncul ya fayurwika bukan fayurwiyaka. Kenapa? Karena sukyan Master, sakyan master. Tapi kalau iski, jadinya apa? Fayur wiyaka gitu ataupun tolab dengan lafadz khobar hasbuka hadithun fayanamun nas hasbuka itu bentuknya khobar hasbuka hadithun cukup bagimu satu hadis tapi di dalamnya ada tolab cukup satu hadis saja dibaca fayanamun nas maka manusia akan tidur nah yanamu di sini bukan fayanama ya. ini demikian ya jadi fahami itu tolab bil fi'il yaitu tolab dengan Siwa fi'il yang asli. Ya, boroba idribu idrib. Kharaja khruju ukhruj dan semisalnya. Ya. Contoh di sini contoh dari apa? Fa fa Arabia yang didahului oleh apa? Oleh nafi. La yuqdu alaihim fayamutu. Mereka ahlun nar tidaklah dibinasakan di sana. Sehingga mereka mati. Jadi azabnya itu terus menerus. Ya, disifati adabnya oleh Allah dengan firman-Nya, "Tsumma la yamutu fiha wa la yahya." Mereka di dalam an-nar tidak mati, tidak hidup. Dikatakan hidup ya tidak normal hidupnya tersiksa terus-menerus, dikatakan mati hidup. Ya. Sehingga la yuqdu alaihim wa yamutu. Mereka tidak dibinasakan hingga mati, enggak. Ya, kalau dibinasakan mati udah enak selamat selesai. Tapi ini tidak. Ya. Jadi al qobo alaihim dibinasakan adalah sebab dari apa? Al-maut. Ini kan fasababiyah. Telah disebutkan bahwasanya fasababiyah adalah bahwasanya apa yang sebelumnya merupakan sebab dari dihasilkannya setelahnya. Al-maut itu disebabkan oleh apa? al qobo alaihim. Sebabnya apa? Dibinasakan, tapi ini tidak dibinasakan gitu. yang singkat tadi ya definisinya apa? Fasababiyah. Yaitu Allah yuqsad biha kaunu ma qablaha sababan lima ba'daha fa yang dimaukan dengannya bahwasanya apa yang sebelum fa-nya sebab dihasilkannya apa yang setelahnya. Di sini al qadha alaihim dibinasakan adalah sebab kematian. Tapi di sini tidak dibinasakan. Ya. Wa ya'lamu as-sabi. Iya, dulu ya. Kita gitu, i'rab. La yuqda alaihim fa yamutu. Apa i'rabnya ya, la nafiyah. Yuqda al mudhari' mughayyir sighah. Mabni al majhul. Qadha yaqdi. مغير صيغه لا يقضى تدي مرفوع وعلامة رفع ضمة مقدرة على آخره معنى من ظهورها التعذر لأنه في المضارع مثل الأخير بالألف عليهم جر مجرور في محل رفع نائب الفاعل فيموت فاء سببية يموت فعل المضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا هذا شاهدنا بأن مضمرة وجوبا بعد فاء سببية وعلامة نصبه حذف النون Yamutuna tadinya. Ya. Wawul jama'ah mutasil muttasil fi rafin fa'il wal masdar al munsabik min an atau al muawwal min an wa ma ba'daha ma'tuf. Jadi di sini kan masdar nih. Fayamutu itu an ada an yang mudmar wujuban kan? Sebelum atau setelah fa itu dia ditakwil dengan fi'il yang setelahnya menjadi masdar. Jadi masdar muawwal dari an yang mahdhuf dengannya setelahnya itu ma'tuf diatofkan kepada masdar yang difahami dari fi'il sebelumnya. Mana sebelumnya enggak ada fi'il, enggak ada uh, kepada nggak ada masdar kok. Ya masdar tapi masdar yang difahami dari fi'ilnya. La yuqdu alaihim fayamutu. Jadi ini ataf mufrad atful mufrad ala mufrad aslinya. Mengatafkan mufrad kepada mufrad. Ya yamutu itu mufrad. Kenapa? Karena ada an mudmarah yang dia dilebur dengan istilahnya menjadi masdar itu mufrad ya dia diatofkan kepada masdar yang lain atau masdar yang sebelumnya mana di sini nggak ada masdarnya maka jawabannya masdar ini maksud adalah masdar yang difahami dari fiilnya hmm. takdirannya adalah la yakunu qada'un minna alaihim famautun minhum tuh jadi yuqdanya dijadikan masdar ya la yakunu qada'un minna alaihim famautun minhum tidak ada qada'un minna, pembinasaan dari kami atas mereka ahlun nar. Famautun minhum, kemudian ada kematian bagi mereka, tidak ada. Ya. Seperti ini terus ya. Cara mi'rabnya. Jadi an mudmarah ataupun an wa ma ba'daha masdar muawwal ma'tuf 'ala al-masdar al-mafhum min al-fi'l sabiq. Jadi an mudmarah wujuban ditakwil dengan setelahnya menjadi masdar dan dia ma'tuf kepada masdar yang difahami dari fiil sebelumnya. Ya. Contoh yang lain wa ya'lamu sabirin. Ayat sebelumnya adalah walamma apa am hasibtum ya? Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum wa ya'lamu sabirin. Apakah kalian kira kalian akan bisa masuk surga padahal belum Allah mengetahui siapa di antara kalian yang berjihad dan siapa di antara kalian yang sabar. Ya. <clears throat> Wa ya'lamu sabirin di sini wa ya'lama bukan wa ya'lamu. Ya. <clears throat> Ini contoh dari wawu. Ya wawu sahabat wawu apa? Ma'i ma'iyah, wawu ma'iyah yang datang setelah penafian yang murni yaitu la walamma ya'lamillah. Walamma ya'lamillah. Lama itu huruf nafi. Ya. Irobnya lama harfu nafin wa jazmin. Lamma apa i'rabnya harfu nafyin wa jazmin. Dari lamma i'rabnya. Lamma ya'lamillahu alladzina jahadu minkum wa ya'lamu sabirin. Jadi lamma huruf nafi wa jazmin. Ya'lam fi'il mudhari madzumun wa alamatu jazmi sukunu akhirih. Sukun di akhirnya. Mana sukunya nih? Walamma ya'lamillah. Ya. Wa hurika bil kasrah di sini diharokati kasrah walamma ya'lamillah lil tiqai sakinaini karena ada pertemuan dan sukun. Sukunnya ada pada mim dan sukunnya ada pada lam. Ini menyulitkan sehingga di kasrah. Kemudian lafzul jalal Allah fa'il. Allazi walamma ya'lamillahu allazina allazina ismul mausul fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Kemudian jahadu fi'lun wa fa'il. Minkum jar majrur pada mahalnya nasab sebagai hal. Jadi walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum itu hal. Jar supaya sebagai hal karena dia datang setelah yang ma'rifah yaitu apa? Dhamir wawu. Ya. Kemudian wa ya'lamu as-sabirin ya'lamu al-wawu ma'iyah. Ya'lama fil mudhari' mansub bi an mudmar wujuban. Ba'da wawil ma'iyah setelah wawu ma'iyah. Wa alamatu nasbihi fathu akhirih tanda nasabnya fathah di akhirnya dan fa'ilnya ya'lam mustatir fi jawazan taqdiru huwa kembali kepada Allah. Kemudian as-sabirun maf'ulun bih mansub mu'alamat nasbihi al-fathah eh, al-ya niyabah anil fathah li'annahu jam'un jam'u mudzakarin salim. Nah, sekarang bagaimana cara menakwil masdarnya? Wal masdar al-muawwal atau al munsabik min an wa ma ba'daha, masdar muawwal dari an dan yang setelahnya ma'tufun itu diatafkan kepada masdar al-mafhum Mastar yang difahami dari fiil yang telah lewat. Apa fiil yang telah lewat tadi? Hah? Walamma ya'lam, ya'lam. Apa masarnya? Alima ya'lamu, ilm. Terus bagaimana penakdirannya? Penakdirannya adalah walamma yajtami' ilmuhu ta'ala bil mujahidina wa ilmuhu bis sabirin. Hmm. Walamma yajtami' apakah kalian mengira bisa masuk surga padahal belum berkumpul pengetahuan Allah Subhanahu wa taala terhadap siapa yang mau berjihad dan juga pengetahuan Allah terhadap siapa yang sabar. Ya, al-muhim bahwasanya master tadi yang dibentuk dari an dan setelahnya diatofkan kepada masdar yang difahami dari fi'il sebelumnya. Ya, untuk menentukan takdirnya ya lumayan butuh uh, keluasan ya ilmu luhurnya di sini karena yajtami' karena ma'iyah sehingga ter, apa takdir walamma yajtami'. Ya. Kemudian la tadghaw fihi fayhilla 'alaikum ghadabi. Ini contoh fa sababiyah setelah tolab. Kalau tadi la yuqta 'alaihim fayamutu fa sababiyah yang datang setelah apa? Nafi yang mahab, penafian yang murni. Wa ya'lamu sabirin contoh wawu ma'iyah yang didahului sebelumnya apa nafi yang mahab. Sedangkan la tabghaw fihi fayhilla 'alaikum adalah contoh dari fa sababiyah yang datang setelah tolak dengan fi'il. La tatghaw, tagha yatgha. Ya, ya, kalau jamak yatghauna. Tatghauna. Madzumnya dengan dibuang nunnya, la tatghaw. I'rabnya la nahiyah, tatghaw fi'il mudhari madzumun bila an-nahiyah wa alamatu jazmihi hadfu an li'annahu minal al-amthila al-khamsah wa waw jama'ah dhamir muttasil fi mahall rafin fa'il. Kemudian jar wa majrur fihi, jar wa majrur muta'alliq bi tadghaw, berkait dengan tadghaw. Kemudian fa fa yahilla 'alaikum ghadabi fa sabiyah. Yahilla fi'l mudhari' mansub bi an mudmar wujuban, Ini syahidnya. Jadi yahilla fi'l mudhari' mansub bi an mudmarah wujuban ba'da fa sababiyah. Setelah fa sababiyah. Wa 'alamat nasbihi tanah nasab fathu akhirih. Kemudian 'alaikum jar majrur muta'alliq bi yahil. Ya, bi yahil. Ghadabi, ghadabi adalah fa'il dari yahil. Marfu alamat rafi apa? Ad-dhamma al-muqaddarah alama qabla al-ya. Mana min dhuhriya ishtighal al-mahal bi harakatil munasabah. Dan dia ghadab mudhaf wal ya mudhafun ilaih. Kemudian al-masdar al-munsabik min an wa ma ba'daha ma'tuf seperti biasa. Ya. Mengi'rab masdarnya. Al-masdar al-muawwal atau al-munsabik min an wa ma ba'daha ma'tuf 'ala al-masdar al-mafhum atau al-mutasayyid min al-fi'l sabiq. Jadi masdar awal diatofkan kepada masdar yang difahami dari fi'il yang telah mendahulunya. Takdirannya la yakun minkum. Ya tughyanun fihi fahululun fahululu ghadabin alaikum. Nah, itu takdirnya la yakun minkum tughyan. Jangan sampai ada di antara kalian tughyan, perbuatan melampaui batas sehingga akibatnya hululu ghadabi hululu ghadabin alaikum. Datangnya kemurkaan atas kalian. Nah, itu. Layakun. Ya. Kalau wa ma'iyah tadi takdirnya layakun. Jadi dijadikan masdarnya masdar yang di apa dibentuk dari fiil yang mendahulunya dijadikan sebagai isim yakun. Ya, layakun minkum tughyanun. Kalau tadi layakun yakun minna alaihim. Iya. Kalau oh ma'iyah tadi yajtami' ya, kalau di sini yajtami'. Karena wau ma'iyah bermakna ma' sehingga cocok kalau penakdirannya yajtami' berkumpul. Kemudian la ta'kuli samaka wa tashrab al-laban. Ini contoh wau ma'iyah yang datang setelah tolab dengan fi'il. Ya. La ta'kul as-samaka wa al labana. Ya Rabbnya la nahiyah ta'kul fil mudhari' madzum bila nahiyah. Wa alamatu jazmi sukun akhirih. Di sini kenapa diharokati? Ya lil tiqa'i sakinaini. La as samak dikasrah. Karena pertemuan dari sukun. Sukunnya ada pada lam dan sukunnya ada pada alif lam as-samak. Fa'ilnya ta'kul mustatir. Fihi wujuban takdir anta samak mafulun bih. Kemudian wa tashraba wa wa ma'iyah. Tashrab fi'il mudhari mansub bi an mudmar wujuban ba'da wawil ma'iyah wa alamatu nasbi fatwa akhirih wa fa'iluhu mustatir fihi wujuban taqdiru anta kemudian al masdar biasa ya ditakwil lagi terakhirnya wal masdar al awal min an wa ma ba'daha ma'tuf al masdar al mafhum dari fi'il yang mendahulunya min al fi'il sabiq taqdirnya apa la yakun ya minka aklu samakin wa syurbu labanin jangan sampai ada ya, darimu, jangan sampai terjadi darimu, makan ikan bersama minum susu. Yang dilarang apa? Bersama-sama. Kalau satu-satu boleh. Jangan sampai terjadi darimu perbuatan menyatukan antara makan ikan dengan apa? Minum susu. Iya. Nah itu. Nanti insya Allah akan sedikit ada tambahan. Yaitu uh, di mana di sini musonif tidak menyebutkan contoh tolab yang lain. Di sini hanya disebutkan satu contoh saja dari tolab. Yaitu apa? Nahi, ya kan? Nahi, la tatuhu dengan apa? La ta'kul. Padahal di sana tolab ada banyak jumlahnya, ada sembilan. Dan insya Allah akan kita lengkapi pada kesempatan berikutnya. Sebelum diakhiri ada yang mau disampaikan? Bisa juga. Kalau contoh tadi, layakun minka aklu samak wa boleh dengan menakdir la yajtami' minka. ya. Aklu samak wa syurbul laban. Bisa. ya. Kalau di situ wawu bisa dengan la yajtami' atau la yakun, bisa. ya. Dijadikan di situ master yang dibentuk dari fiil yang sebelum fa sebagai apa? Isimnya yakun atau fa'ilnya yajtami'. Sama kok ya, penaktirannya seperti itu aja, dihafalkan aja. Ya, tidak terlalu sulit. Kalau seperti ini takdirnya apa nih? La taqra. La taqra al-Qur'ana. Wa tadhak. Wa tadhaka. Terjemahnya apa? La taqra al-Qur'ana wa tadhaka. Janganlah kau baca Al-Quran sambil tertawa ya kan. Takdirnya apa? la yajtami' minka qiraatul Quran ma al gitu kan. Bisa juga la yakun bisa la yakun minka qiraatul Quran ma ataupun ma al seperti itu. La yu'ta Zaidun. Ya, la yu'ta Zaidun malan. Fayaghdaba. Zaid tidak dikasih apa? Harta sehingga dia marah. Ini kan nggak dikasih harta, menyebabkan apa? Marah. Ya. Apa takdirnya? La yakun i'ta'u malin li Zaidin fa ghababun ya minhu fa husul ghadab minhu. dan misal itu yang lain syifa paham ini pembahasan fa dan wau Fa dengan makna sebab. Wau dengan makna ma'a bersama. Tadi syaratnya. Kalau tidak didahului oleh nafi, maka didahului oleh tolab. Dan tolab itu banyak. Nanti insya Allah akan kita tambahkan. Cukup sampai di sini. a'la wa wa